الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Masih di 105 Radio Dakwah Islamiyah, Portal Kajian Islamiyah dan Portal Al-Quran Sebagaimana sudah kami janjikan di ruang dengar Anda, keluarga muslim Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan adakan kajian spesial bersama Al-Ustaz Abu Yahya Batur Salam Allah Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menyapa pemateri kita yang sedari tadi sudah standby di ruang studio Radio Dakwah Islamiyah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik. Bagaimana kabar Ustaz di sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan mungkin bisa disampaikan kepada kami Ustaz uh, materi yang akan disampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Uh, dengan tema apa Ustaz? Insya Allah uh, eh, tentang yang sudah diantum sampaikan tadi tentang pencucian jiwa. Baik. Demikian kalau dalam muslim kita sudah menyapa pemateri kita di kesempatan sore hari ini uh, tentang tazkiyatun nufus dan bagi Anda yang ingin gabungan bersama kami silahkan dengan mengirimkan pesan singkat Anda di 081334183554 dan waktu serta tempat kami persilakan tafadhol.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 Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ini merupakan tujuan yang agung dalam dari penciptaan manusia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan ternyata tujuan ibadah itu adalah tiada lain untuk mendidik ketakwaan di hati kita. Menimbulkan rasa takut kepada Allah. Menimbulkan rasa cinta kepada Allah, kedekatan dan pensucian jiwa. Allah berfirman di dalam surat eh, Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, Beribadahlah kamu kepada Rob Kalim kamu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Rob yang telah menciptakan kita yaitu Allah. Lalu Allah menyebutkan tentang tujuan daripada ibadah. Allah mengatakan la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Dan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dia bersabda ala inna taqwa hahuna ala inna taqwa hahuna ala inna taqwa hahuna ketahuilah takwa itu di sini sambil beliau menunjuk ke dadanya ketahuilah takwa itu di sini yaitu di dada di hati kita ini menunjukkan ya akal Islam bahwa tujuan beribadah di mana kita beribadah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, adalah untuk memperbaiki hati-hati kita. Oleh karena itulah, keselamatan seorang hamba itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ash-Shu'ara ayat 88 dan 89. Yawma la yanfa'u malu la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat anak-anak dan harta. Harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya kata Allah. Illa kecuali man Allah orang yang datang kepada Allah biqalbin salim dengan membawa hati yang selamat. <clears throat> Ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba dalam kehidupan akhirat itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Semakin hati seorang hamba selamat, semakin selamat dalam kehidupan akhirat. Dan semakin hati seorang hamba kurang selamat, maka kurang selamat pula ia dalam kehidupan akhirat. Selamat dari mengagungkan selain Allah. Selamat dari mempertuhankan selain Allah. Selamat dari berbagai macam penyakit hati berupa kesombongan, berupa kedengkian, berupa keangkuhan, berupa ria, dan yang lainnya. Oleh karena itulah, perhatian Islam terhadap pensucian jiwa sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah sebelas kali. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu. Ya, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman wasyamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Di sini Allah bersumpah dengan sebelas kali sumpah. Allah berfirman wasyamsi wa duhaha demi matahari dan demi waktu duha wal qamari idza talaha dan demi bulan apabila ia mengikutinya wan nahari idza jallaha demi siang apabila ia telah terang benderang wal laili idza yakshaha demi malam apabila ia telah menutupi siang wasama wa ma banaha demi langit dan demi bangunannya wal ardi wa ma demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya wa nafsin wa masawaha dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan pada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaannya. Lalu Allah menyebutkan setelah Allah bersumpah sebelas kali ini, Allah menetapkan daripada apa yang Allah inginkan sumpah dari dari sumpah tersebut. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah berbahagia, beruntung orang yang zakah yaitu yang mensucikan hatinya, yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. <clears throat> Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam. Pensucian hati, pensucian jiwa adalah perkara yang hendaknya lebih kita perhatikan. Banyak di antara kita yang memperhatikan amalan-amalan anggota badan. ia sholat sunnah, ia puasa sunnah, ia sholat tahajud. Tapi terkadang kurang memperhatikan kebersihan hatinya. Ya, sehingga akhirnya <clears throat> banyaknya amal tersebut malah menyebabkan dia tidak semakin tawabu, Semakin dia banyak menuntut ilmu, bukan menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Akan tetapi semakin ia bersombong diri semakin ia berangkuh diri, ia merasa yes ya, apa bangga dengan banyaknya ilmu dia. Dia merasa bangga dengan banyaknya amal ibadah dia. Dia merasa bangga dengan banyaknya puasa dia, sodakoh dia. Akibat daripada ia tidak memperhatikan hatinya. Padahal dahulu salafun as-salih ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. <clears throat> Perhatian mereka kepada hati luar biasa Sampai-sampai Murrah bin Muawiyah berkata, "Kana afdalahum inda salaf." Adalah dahulu orang yang paling utama di sisi salafus saleh. Aslamuhum qalban wa lisana. Itu yang paling selamat hati dan lisannya. Iya. Semakin seseorang itu selamat hatinya, semakin ia agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati seseorang itu bening semakin ia selamat dalam kehidupan akhiratnya. Maka dari itulah ya akhul Islam. <clears throat> Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu suatu ketika pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seseorang laki-laki dari penduduk surga muncullah ternyata seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ia menenteng sendalnya, sementara terlihat dari wajahnya bekas-bekas air wudhu. <clears throat> Keesokan harinya Rasulullah saw kembali bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Muncul sekarang seorang dari penduduk surga. Ternyata yang keluar adalah orang itu juga. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali bersabda seperti itu. Yatlu'ul an akan muncul sekarang. Rajulun min ahlil jannah. Seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang muncul masih itu juga yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, sungguh aku ingin mengetahui bagaimana ibadah dia. Lalu ia pun pergilah ke rumah sahabat Ansor ini, dan ia minta izin untuk bisa tinggal selama tiga malam untuk apa? Rupanya untuk memperhatikan bagaimana ibadahnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka selama tiga hari tiga malam ia memperhatikan, memperhatikan. Ia tidak menemukan kelebihan dalam beramal. Maksudnya banyak amal, tidak. Akhirnya setelah selesai tiga hari, ia pun berkata kepada sahabat Ansar ini, Wahai Fulan, ya, sebetulnya saya menginap di rumahmu ini karena ingin melihat bagaimana amalanmu. Ternyata tidak ada yang istimewa. Ya, sementara aku mendengar Rasulullah SAW tiga kali mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Lalu apa yang engkau amalkan? Apa kata si Fulan ini, orang Ansar ini? Sesungguhnya amalanku seperti yang kamu lihat. Akan tetapi saya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Rupanya dengan itulah sahabat ini mendapatkan ke, ya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka dari itu ya akhi, setiap kita hendaknya introspeksi diri. Karena permasalahan hati adalah permasalahan yang sangat agung dan besar. Dan sudah kita sebutkan tadi, keselamatan kita pada hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Cobalah kita tanyakan kepada diri kita, masihkah ada penyakit-penyakit hati berupa kesombongan? Kita bersombong diri dengan ilmu yang banyak, kita bersombong diri dengan harta, kita bersombong diri dengan kedudukan. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يدخل jannah من كان في قلبه مثقال ذرة من kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji, biji sawi dari kesombongan. Akhal Islam, coba tanya lagi kepada diri kita. Sudahkah hati kita dihiasi dengan rasa takut kepada Allah? ketika kita sendirian, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sudahkah hati kita dihiasi dengan rasa cinta kepada Allah? Ketika kita berdua-duaan dengan Allah, bersyah, ber, apa, bermunajat kepadanya, beribadah kepadanya, kita merasa betah. Kenapa? Karena kita merasa senang ketika kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin seperti orang-orang ahli kitab seperti ya di zaman dahulu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid Alam ya'ni alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa takut dengan zikir kepada Allah dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka itu. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Rupanya panjangnya waktu itu membuat hati mereka itu keras. Dan kebanyakan mereka fasik, kata Rasul kata Allah. Cobalah ya akhi. Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Sudahkah menambah rasa takut kita kepada Allah? Sudah berapa lama kita dan sudah berapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui? Sudahkah itu menambah rasa cinta kepada Allah? Rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? <clears throat> Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum. Sungguh sangat indah ketika seorang hamba hatinya senantiasa dipelihara dari hal-hal yang mengotorinya. Seorang hamba yang selalu memperhatikan hatinya, dia berusaha untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan dunia dari ibadahnya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia dari ibadahnya. Karena ia tahu bahwasanya kehidupan dunia adalah sesuatu yang sangat hina di mata Allah. Dan ia tahu bahwa orang yang mengharapkan dunia dari amal ibadahnya akan menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan dari amalannya tersebut kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan balasan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون dan batalah perbuatan mereka itu dan sia-sia apa yang mereka lakukan itu. Subhanallah. Seseorang yang memperhatikan hatinya atau karena meraih ingin meraih harta kah, atau karena ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan kah, Seorang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, dia tidak ingin dia tidak ingin mengharapkan ibadah untuk itu semuanya. Dia mengharapkan wajah Allah semata. Dia inginkan adalah keridhaan Allah kepada dirinya dan surga yang paling tinggi dalam kehidupan akhirat nanti. Itulah subhanallah, ya orang yang betul-betul menjaga hatinya. <clears throat> Dia tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Berbeda ya, akhi, orang yang tidak menjaga hatinya. Terkadang ketika beramal dia riak dia ingin didengar oleh manusia. Dia ingin dipuji oleh manusia. Terkadang hatinya gembira ketika manusia yang memujinya. Padahal kegembiraan dipuji itu sendiri kata Ibnu Qudamah awal daripada riya. Subhanallah. Maka dari itu ya akhi, cobalah senantiasa kita mengoreksi dan introspeksi terhadap hati kita ini. Adakah di hati kita rasa dengki, Seringkali terkadang kedengkian itu menghantui diri-diri kita. Ketika melihat orang yang diberikan oleh Allah kelebihan di atas kita, hati kita merasa panas. Panasnya hati ketika melihat adanya orang yang melebihi kita, itu adalah awal daripada dengki itu sendiri. Maka segera kita bersihkan hati kita ya akhi. Kemudian juga ya akhi, kita khawatir Apabila kita tidak memperhatikan hati kita, kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Cobalah dengarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali hadis ini ya, membuat kita merinding. Apa itu Rasulullah SAW bersabda? <clears throat> Inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin nas wa huwa min ahli nar Wa inna rajul la ya'manu bi ah, bi amali ahli nar wa huwa ya, fima yabdu lin nas wa huwa min ahli jannah. Ada seseorang kata Rasulullah, dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia dan ternyata ia penduduk api neraka. Subhanallah, bisa terjadi seperti itu ya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, bersumpah waladhi nafsi biadih demi zat yang diriku berada di tangannya. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Ya, salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh nabi Abi Asim, Sittina sana, 60 tahun lamanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha namun ketentuan berkata lain ia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk api neraka ia pun masuk ke dalam api neraka subhanallah hal itu bisa terjadi seseorang yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahli surga ternyata ia diakhiri dengan kondisi yang mengenaskan ia mati di atas kemaksiatan kepada Allah ditutup dengan su'ul khatimah. Apakah Allah zalim? Tidak. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Rajab berkata, karena adanya sesuatu yang menyebabkannya. Itu ditunjukkan dalam riwayat Muslim tadi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajul min ahlil jannah la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu nas. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia wahwa min ahlin nar. Ya, sebatas yang tampak kepada manusia. Ia menampakkan kesolehan di hadapan manusia. Dia menampakkan sholat. Dia menampakkan zakat. Dia menampakkan sodakah. Tapi Allah tahu hatinya tidak mengharapkan wajah Allah. Tapi Allah tahu hatinya tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Ya, Allah Maha tahu, ternyata ia tertipu dengan banyaknya amal. Sehingga amalannya tidak ya menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Justru malah amalannya menyebabkan dia angkuh. Dia merasa sudah banyak amal. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia meremehkan maksiat. Ketika ia meremehkan maksiat, pastilah dia akan mudah melakukan kemaksiatan ya akhi. Ini yang kita khawatirkan ya akhi. <clears throat> Makanya para ulama terdahulu berkata, dosa yang menyeret seseorang kepada taubat dan tawabu itu lebih baik daripada amalan saleh yang menjadikan pelakunya sombong dan merasa ujub. Iwallah, ya kita khawatir. Ternyata kita, ya karena adanya desas-desus di hati kita, karena adanya penyakit-penyakit hati kita, akhirnya kita wafat di atas su'ul khatimah. Karena kita tidak memelihara kita dari diri dari kesombongan. Walaupun sholat kita banyak, tapi hati kita sombong dengan sholat kita. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kita bersombong dengan amalan soleh kita. Kita bersombong dengan banyaknya ya ilmu yang kita miliki. La ilaha illallah. Maka dari itu ya akhal Islam ya Allah wa yakum. Setiap kita penting sekali untuk selalu memeriksa hatinya Adakah penyakit-penyakit hati itu ada di hati kita? Kita terkadang mengharapkan segala sesuatu karena dunia. Kenapa demikian? Karena hati kita dipenuhi dengan mencintai dunia. Sehingga akhirnya kita pun selalu mengharapkan kehidupan dunia. Ketika diberikan iming-imingan terhadap kehidupan akhirat, ya kita kurang semangat. Tapi ketika diberikan iming-imingan dengan ya dunia, kita menjadi semangat. Subhanallah. Ini sangat aneh sekali. Banyak kaum muslimin terkadang kita lihat seperti itu. Ketika dipanggil adzan, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, ia tak bergeming. Ketika dipanggil hayya 'alal falah, mari menuju kepada ya keberuntungan, ia tak bergeming. Tapi mungkin kalau di, diumumkan nanti setelah salat akan ada pembagian uang satu orangnya dapat satu juta barangkali orang tersebut ia akan segera pergi ke masjid karena dia lebih mengharapkan dunia ini musibah Allah ketika seseorang lebih bergembira mendapatkan dunia dan ia tidak bergembira ketika mendapatkan kehidupan akhirat ini musibah Allah kenapa demikian karena ia tidak memelihara hatinya ia hanya bergembira dengan mendapatkan dunia. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah menyuruh kita seorang mukmin untuk bergembira dengan amalan-amalan saleh kita Allah menyuruh kita untuk lebih bersemangat ketika mendapatkan iming-imingan kehidupan akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu, wa asaathu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan, dengan amal kebaikannya, dan merasa bersedih hati dengan amalan keburukannya, maka dia seorang mukmin. Iwallah. Iya Itulah orang-orang yang senantiasa memperhatikan hatinya. Seorang mukmin bersedih ketika ia terluput dari kebaikan. Seorang mukmin bersedih ketika ia tidak bisa melakukan kebaikan. Sebagaimana dahulu para sahabat, di antara mereka ada yang ada yang tidak bisa berinfak. Ya, lalu Allah berfirman, "Tawallaw wa a'yunuhum min ad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Mereka pun pergi dalam keadaan mereka menangis Kenapa? Karena tidak mendapatkan apapun untuk diinfakkan. Sudahkah kita bersedih ketika kita tidak bisa berinfak? Mungkin di antara kita ada yang bersedih ketika kendaraannya hilang. Tapi pernahkah kita bersedih ketika kita tidak bisa sholat tahajud? Mungkin di antara kita ada yang bersedih ketika uangnya hilang. Tapi pernahkah kita bersedih ketika kita lalai daripada berzikir kepada Allah? Di mana hari-hari kita ternyata lebih banyak ya lalainya daripada kita berzikir kepada Allah. Terkadang kita tidak bersedih itu. Akibat daripada kita kurang memperhatikan hati kita sendiri ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka ya akhul Islam. Perhatian seorang mukmin terhadap hatinya melebihi perhatian dia terhadap amalan anggota badannya. Sangat disayangkan. Berapa banyak kaum, kaum muslimin memperhatikan tentang kesehatan tubuhnya. Dia ingin sehat tubuhnya. Bahkan mungkin dia pergi ke tempat-tempat untuk supaya hatinya, supaya badannya menjadi kuat. Tapi ia tidak pernah memperhatikan hatinya. Subhanallah. Tidakkah kita tahu ya akhi? Dahulu ketika Allah mensifati orang-orang munafikin, Allah mengatakan apa? Ra'aitahum tu'j idza ra'aitahum tu'jibu ajsaduhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik itu, badan mereka itu membuat kamu kagum. Tapi apalah manfaatnya badan yang kuat, yang kokoh, yang sehat, yang tegar, tapi ternyata hatinya rapuh dari keimanan. Apalah manfaatnya badan yang seterak, yang hebat, tapi ternyata ia tak pernah takut menangis di hadapan Robnya Akhal Islam, azan Allah wa Perhatikanlah hati kita. Cobalah tanya, pernahkah kita berzikir kepada Allah seorang diri, lalu kita menangis di hadapan Allah, takut akan dosa-dosa dan api neraka? Pernahkah kita ketika membaca ayat-ayat Allah, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila ternyata air mata kita tak pernah berlinang untuk takut kepada Allah, maka berhati-hatilah. Barangkali maksiat itu telah mengubur hati hati kita. Atau mungkin maksiat itu telah menutupi dan membuat keras hati kita. Fa'allah al-musta'an wa alaihi tiklan. Maka ya akhal Islam, ini sebagai sebuah peringatan untuk diri saya dan buat antum semua. Allah Ta'ala berfirman, Fadakir, fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, semoga peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Untuk saya, buat antum semua dan untuk kita semuanya. Itu semuanya adalah untuk kebaikan agama kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i? Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk rohnya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia. الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها وأن نسير في طريق مصالحنا بتعرف مناهجها وأسبابها Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mendatangi rumah dari pintunya dan agar kita menempuh kemaslahatan dengan mengenal pedoman dan sebabnya. Demikian tausiah singkat dari Al Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafizahullah yang kita membahas tentang tazkiyatun nufus dan beberapa poin yang saya catat tentunya Anda juga mencatat ya. di antaranya bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah zat yang telah menciptakannya dan dengan tujuan juga agar manusia itu bertakwa. Tujuan daripada ibadah agar manusia adalah bertak agar bertakwa. Kemudian keselamatan manusia itu atau seseorang itu tergantung keselamatan hatinya. Dan di kesempatan sore hari ini mungkin uh, masih dilanjut dengan materi atau langsung sesi tanya jawab Kita buka tanya jawab set. Baik, kalau kepada Anda keluarga muslim uh, hafizallah dimanapun Anda berada uh, bagi Anda yang menyimak kajian ini kami mengundang Anda untuk gabungan di sesi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini dengan mengirimkan pesan singkat Anda di 081 334 183 554 dan ada sudah ada yang gabungan dan kami bacakan saja pertanyaan yang bersesuaian dengan materi. Tapi di pertanyaan pertama, Baik, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya, saya mengikuti program ODOJ atau One Day One Juice. Apa program ini baik Ustaz? Bagaimana menjaga hati ketika diterpa dilema? Program One Day One Juice ya, melaporkan setiap bacaan kita kepada orang lain. <clears throat> Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kehidupan salafus saleh, Dahulu salafus saleh, mereka orang yang paling takut untuk diketahui amal ibadah mereka. Mereka orang yang selalu menyembunyikan amal ibadah kepada manusia. Mereka ketika sendirian sangat semangat untuk apa beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak ingin amal ibadah mereka diketahui oleh siapapun juga. Ini dia Sufyan ats <clears throat> Ya beliau salat tahajud kemudian masuk di waktu pagi, lalu beliau pun ya mengeluarkan suara seakan-akan baru bangun tidur. Supaya dikira oleh tetangganya bahwa dia baru bangun. Dia tidak ingin dilihat ya amal ibadahnya. Oleh karena itu tidak pernah salafus saleh melaporkan kepada siapapun bahwa saya sudah baca Al-Qur'an sekian juz hari ini. Ya, saya sudah membaca Al-Qur'an satu juz hari ini. Mungkin ada orang berkata, ini sebatas motivasi kita katakan subhanallah, apakah motivasi itu ketika kita bisa melapor kepada manusia? Tidakkah cukup bagi kita Allah yang melihat kita, Allah yang memberikan kepada kita pahala yang besar? Ya akhi, seorang muslim itu ya lebih termotivasi ketika ia mendengarkan ya apa namanya pahala yang besar di sisi Allah. Itulah ya akhi kalau di zaman dahulu memang luar biasa. Karena keikhlasan mereka, Rasa cinta mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Allah luar biasa. Mereka tidak ingin sama sekali ibadahnya diketahui oleh orang lain. Sedangkan kita, kita baru termotivasi kalau amal ibadah kita kita laporkan ke orang. Apakah seperti itu? Sungguh ya, seorang mukmin yang betul-betul jujur kepada Allah, dia akan berkata, saya tidak ingin amal ibadah saya diketahui orang siapapun. Cukuplah Allah Ketika ia bersendirian, ia membaca Al-Quran, dia menangis kepada Allah. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang amal ibadahnya. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka dari itu, ya akhi, cobalah, ya, perhatikan. Ini sebuah, ya, sesuatu yang dilakukan oleh salafus saleh. Nah, perkara-perkara itu ada tidak pada program seperti itu? Kalau tidak ada, maka bukankah mengikuti, ya, menapaki jejak kaki salafus saleh itu lebih baik? Ya, Allah a'lam. Nah. Tep, demikian dan apabila masih perlu dirasa untuk bertanya lagi foto dengan mengirimkan di nomor yang sama. Tep di penanyaan pertanyaan kedua Ustaz datangnya dari 6079 nomor akhirnya Assalamualaikum Ustaz apa definisi fasik dan apa contohnya dalam amal syukron dari Umi di Singosari Fasik secara bahasa artinya keluar. Ya, secara istilah yaitu keluar dari real yang Allah perintahkan. Maka seseorang yang tidak melaksanakan perintah Allah atau malah melanggar larangan-larangan Allah disebut pelakunya fasik. Dan fasik dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama fasik besar, yaitu seseorang yang jatuh kepada kufur dan kesyirikan. Kufur akbar, ya. Yang kedua fasik kecil, yaitu mereka yang jatuh kepada maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milatul Islam. Akan tetapi itu mengurangi kesempurnaan imannya sehingga mereka terancam masuk ke dalam api neraka. Nah, itu yang disebut dengan fasik. Ya Allah a'lam. Nah. Baik di pertanyaan berikutnya dari nomor akhir 8500. Assalamualaikum Ustaz. Tolong doakan saya dan semua pendengar agar hati kita selalu ingat dan takut kepada Allah. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kasirah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya berdoa untuk diri saya pribadi dan untuk semua kita agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan hati kita di atas agamanya. Hendaknya setiap kita berusaha untuk berdoa dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya muqallibal qulub, ثبت qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Itu yang selalu Rasulullah SAW minta kepada Allah. Dan ini doa yang agung sekali. Karena hati kita ini, kata Rasulullah, berada di antara dua jari jemari Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bahkan dalam satu riwayat lain yang sahih, Rasulullah mengabarkan bahwa ya hati manusia itu lebih mudah terbalik daripada sebuah ya daun yang berada di padang pasir yang dibalikan oleh angin. Ya. Maka dari itulah kita mohon kepada Allah supaya Allah mengokohkan hati kita, melem, ya, menjaga hati kita, melembutkan hati kita dan senantiasa kita berusaha untuk introspeksi dan apa namanya memeriksa hati kita ya agar kita betul-betul bisa membersihkan hati kita Allah a'lam. Nah. Tapi kami sambung di pertanyaan berikutnya dari nomor akhir 6774. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, dengan cara apa kita menghilangkan penyakit-penyakit hati? Saya sudah berusaha dengan zikir-zikir, tapi masih juga muncul penyakit itu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> tentunya penyakit hati itu bermacam-macam. Penyakit syahwat itu kata Ibnu Qayyim diobati dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Sedangkan penyakit syubuhat itu di, diobati dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara obat hati yang paling mujarab kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighafatul Lahafan, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran telah disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala syifa'ul lima fis sudur. Allah ta'ala berfirman dalam surat Yunus, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa syifa'ul lima fis sudur, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rob kamu, dan obat yang ada dalam hati, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk kaum mukminin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah syifa, yaitu penyembuh apa yang ada dalam hati manusia. Maka tidak ada yang paling mujarab bagi seorang hamba ya untuk menyembuhkan apa namanya penyakit-penyakit hatinya dari membaca Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an. Yang kedua yaitu banyak berdoa kepada Allah. Dengan cara kita mohon kepada Allah agar diberikan kepada kita ketakwaan, ya, kekuatan, ya, ketawaduan, kekhusyuan, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW minta kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW minta ketakwaan. Allahumma ini as'aluka taqwa wal ghina wal afaf. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ketakwaan, kekayaan hati. Demikian pula al-afaf, ya, menjaga diri. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya usaha untuk apa namanya <clears throat> membersihkan hati adalah selalu introspeksi diri. Di mana kita berusaha untuk terus menjaga atau muhasabah, ya introspeksi terhadap diri kita dan hati kita. Adakah di hati kita penyakit-penyakit tersebut? Ya setelah kita tentunya mempelajari tentang macam-macam penyakit hati, kemudian kita periksa adakah penyakit-penyakit itu ada di hati kita. Apabila ya ternyata kita masih ada, segera kita takut kepada Allah. Segera kita berdoa kepada Allah, kemudian kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, kita sibukkan dengan uh, berjihad melawan hawa nafsu. Karena ini jihad yang paling agung ya akal Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dhar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah." Orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah. Orang yang berjihad itu hakikatnya yaitu yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Itulah hakikat jihad kata, kata Ibn Qayyim. Di mana seseorang berusaha untuk menjihadi dirinya dalam rangka ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi kemaksiatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan itu jihad yang tak akan pernah ada habisnya sampai mati kita. Siapa yang berhasil menjihadi dirinya, maka ia akan berhasil menjihadi syaitannya. Dan siapa yang tidak berhasil menjihadi dirinya, barangkali ia tidak akan merasakan kenikmatan surga kelak. Nauzubillah. Nah. Dan di penanya berikutnya dari nomor 60 kosong-kosong. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat strategi mewujudkan kolbun salim saat di daerah musibah, yakni di zolimi? Bagaimana mengajarkan kolbun salim pada orang yang jauh dari Allah? Syukron. Di saat kita di zolimi, kalau kita mampu untuk membalas kezalimannya dan kita memaafkan itu sesuatu yang luar biasa. Karena jiwa pemaaf itu menunjukkan akan ketakuan hati. Dan orang yang memaafkan itu, ya akan dimuliakan oleh Allah di saat kita tidak mampu ia membalasnya, kita hanya sebatas bersabar. Dan itu pun juga akan menyebabkan Allah memberikan kepada kita pertolongannya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظَّمَةٍ يَصَبَرَ فِيهَا إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتَهُ Atau kama qal. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba didolimi dengan kedoliman dan dia sabar padanya kecuali Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Iya Allah. Ketika kita didolimi, kemudian kita sabar terhadap kedoliman itu. Ya. Barangkali kedolim itu berhubungan dengan digibah atau dituduh. Kita hanya sebatas untuk ya men, apa namanya menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Setelah itu kita bersabar, kita mohon kepada Allah kekuatan, ya, mendoakan orang-orang yang menuduh kita dengan hidayah, justru seperti itu akan menyebabkan kita mulia di mata Allah dan Allah pasti akan angkat ya tuduhan tersebut. Bukankah dahulu Imam Bukhari ya rahimahullah dituduh sampai-sampai beliau terusir dari kota Nisafur lalu diusir lagi dari kata dari kota Bukhara sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Allah muliakan Imam Bukhari. Sampai hari ini kitabnya menjadi kitab yang paling sahih. Semua orang yang menyebut Imam Bukhari disebutnya dengan kemuliaan, ya, dengan kecintaan. Tapi sebaliknya yang menuduhnya, ya ternyata tidak, ya tidak dikenal oleh manusia. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah yakum. Ya apabila kita sabar terhadap kezaliman itu dan kita berusaha ya tidak membalas cercaan dengan cercaan, kita tidak membalas gibah dengan gibah, tidak membalas makian dengan makian, maka itu sebetulnya ya kita telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in sabaka ahadun ya bi'aibin huwa fika." Apabila seseorang mencaci maki kamu dengan aib yang ada pada dirimu, wala tasubbahu bi'aibin ta'lamu fihi Jangan kamu balas dengan mencaci maki dia dengan aib yang kamu ketahui ada pada dia. Wada'hu wada' wabalahu alaih walaka ajruhu. Biarkan dosanya dia yang bawa dan kamu mendapatkan pahalanya. Kata Rasulullah saw dalam hadis yang sahih. Lihat kata Rasulullah ya. Kalau kita didolimi dengan cara dicaci maki atau digibah, jangan kita balas. Biarkan dia yang membawa dosa itu dan kita mendapatkan pahala dari dia. Ya subhanallah dahulu Al Hasan Al Basri ia pernah digibah. Lalu di, ya gibah itu disampaikan kepada Al Hasan Al Basri. Lalu kemudian beliau pun mengirimkan sekeranjang kurma kepada orang yang menggibahnya dan beliau berkata Jazakallah khair. Ya terima kasih banyak. Ya syukron karena kamu sudah menghadiah apa memberikan pahalamu kepada diriku. Subhanallah ya akhal Islam. Nah ini memang ya ketika kita didolimi untuk memanage hati itu terkadang berat sekali. Kenapa? Karena hati kita terkadang tertutup oleh kemarahan. Hati kita terkadang tertutup oleh ya, panasnya hati. Sehingga kita ingin balas dendam. Kita ingin membalas dengan perbuatan yang sama terhadap diri kita. Yang akhirnya itu malah menghilangkan pahala dari kita. Ya subhanallah. Nah. Demikian dan di pertanyaan berikutnya datangnya dari 0081 Bismillah Apakah orang yang bangga terhadap dirinya sendiri itu fitrah manusia? Jika itu fitrah, apakah kita tetap berdosa? Karena pasti ada perasaan seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz dari Mas Ahmad di Jayasuko. Berbangga dengan diri sendiri termasuk yang dilarang oleh Allah. Seharusnya ya seorang hamba tidak boleh berbangga dengan kelebihan yang ada di, di pada dirinya. Kenapa demikian? Karena kelebihan itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam kelebihan demi kelebihan. Ya, ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya, lalu kemudian ada sekelompok semut yang berkata kepada teman-temannya, "Ya, awas akan ayah, jangan sampai kalian dihancurkan oleh Sulaiman dan pasukannya. Layah yahtimannakum Sulaiman Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Lalu kemudian Nabi Sulaiman pun tersenyum, tersenyum dan berkata, "Fatabassama dhahikan." Ya. Maka Nabi Sulaiman pun kemudian tersenyum dan tertawa dari perkataan semut-semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah karunia Robku. Dia aashkuru am akfur sebagai ujian untukku. Apakah aku akan bersyukur atau aku aku, aku akan kufur? Subhanallah. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kelebihan. Tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak merasa ujub. Bahkan beliau mengatakan itu semua karunia dari Allah. Itu semua ujian buat saya. Apakah saya akan bersyukur kepada Allah? Ataukah saya akan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Buat apa kita berbangga dengan kelebihan kalau ternyata kelebihan itu bukan dari diri kita, tapi dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Justru kelebihan kita kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhi, bukankah dahulu ketika ya kaum mukminin di perang Hunain merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Lalu Allah bina, ya Allah jadikan mereka kalah di putaran pertama. Dan Allah abadikan itu dalam Al-Quran surat At-Taubah. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Sungguh kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ya. Lalu dan dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kalian sama sekali maka bumi yang luas itu menjadi sempit buat kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Subhanallah, di saat kaum mukminin ditimpa rasa ujub bangga diri dengan bangga dengan jumlah yang banyak, malah kemudian Allah menimpakan kepada mereka kekalahan. Ya akal Islam, bangga diri seringkali menjerumuskan seseorang kepada kesombongan. Ketika seseorang merasa bangga dengan kelebihannya, Akhirnya kemudian dia melecehkan orang lain yang tidak lebih dari dirinya. Itu itulah yang disebutkan ke, ya kesombongan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda ketika menafsirkan tentang sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghampun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ya akhi, Al-Hasan basri ketika menyebutkan tentang tanda orang yang zuhud. Beliau berkata, Min alamatiz zuhdi di antara tanda orang yang zuhud. Tidaklah ia melihat orang lain, ya, sesama mukmin, dia merasa kecuali dia merasa bahwa temannya itu lebih baik daripada dirinya. Itulah orang yang zuhud. Dia merasa temannya lebih baik daripada dirinya. Ketika ia lihat kok temannya amalannya biasa saja, dia berkata mungkin dia waktu sendirian lebih takwa daripada saya. Ya perkataan ini menghancurkan rasa ujub terhadap diri kita. Dan itulah hakikat hamba yang tawadu ya akhi. Makanya rasa ujub itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Merasa banyak ujub dengan bangga dengan amalan soleh kita. Merasa bangga dengan banyaknya ilmu kita. Itu perkara yang tercela ya akhi. Bahkan itu menjadi pembuka menuju pintu kesombongan. Na'udzubillah. Nah. Dan di pertanyaan, berikutnya dari nomor 8440. Assalamualaikum Ustaz. Terkadang Ana menangis ketika ingat akan kemaksiatan-kemaksiatan Ana. Tetapi di sisi lain Ana juga masih melakukan kebiasaan maksiat itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Menangis ketika men, apa, ingat kepada kemaksiatan perkara yang baik. Tapi apalah manfaatnya menangis ketika tak, ya, ketika menangis itu tidak membuat kita jerah dari berbuat maksiat. Memang manusia itu tempat kesalahan, sehebat apapun manusia terkadang ya dia akhirnya jatuh kepada kemaksiatan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta, Setiap anak Adam pasti dia pernah bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Kita manusia tak lepas dari maksiat dan maksiat. Tapi ketika kita berusaha untuk terus bertaubat kepada Allah menyesal, ya kita berharap agar kita wafat di atas taubat tersebut. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita wafat di atas maksiat itu. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya akhi, apabila kita menangis karena takut kepada Allah, maka berusahalah tangisan itu menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan di hati kita, sehingga ya menjadikan kita semakin kuat meninggalkan maksiat. Bukankah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang syarat-syarat taubat di antaranya adalah ya al-azmu alla alla yauda ilaih. Dia bertekad tidak akan kembali lagi kepada maksiat tersebut. Sementara kita yang menyesal di hadapan Allah lalu kemudian kembali lagi. Apakah itu yang disebut dengan taubat? Tidak. Dia belum bertaubat karena dia tidak ada tekad untuk ya berhenti dari kemaksiatannya. Bahkan hatinya terkadang mengangan-angankan untuk kembali kepada kemaksiatan itu. Bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah? Hal seperti ini yang tentunya kita khawatirkan. Ketika kita berkata, saya, saya, saya lemah di hadapan maksiat. Saya tak kuasa untuk menahan diri kita di hadapan maksiat. Ya, subhanallah. Apakah kita mau masuk ke dalam hadis yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadisnya, khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang yang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan siapa? Al-da'if alladhi zubrolah. Orang yang lemah di hadapan maksiat. Dia tak punya kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Itu termasuk sifat daripada penduduk api neraka. Katakan, saya mampu. Katakan, saya bisa kemudian berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau kita berkata saya menangis, saya berbuat maksiat, sampai kapan akan terus-menerus kita akan terombang-ambing oleh ya lautan maksiat. Jangan sampai kita mati di atas suul khatimah ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Ya Allah a'lam. Nah. Baik, dan pertanyaan kemudian dari kami sendiri uh, seperti, seperti pada beberapa kasus ya ada seseorang yang sering mendatangi kajian kemudian dia menambah wawasannya dengan mendatangi kajian kajian tersebut tetapi dalam waktu yang sama dia juga keluar dari kajian tersebut uh, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah kecuali juga bertambah pula rasa merasa lebih baik daripada orang lain, daripada kajian lain, daripada ustaz-ustaz yang lain. Nah, bagaimana cara kita mendakwahkan atau menyampaikan uh, bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang benar kepada saudara kita? Itu adalah merupakan ya seringkali akibat daripada permainan iblis di hati kita. Di mana dia merasa bahwa apa yang dia pegang itu adalah ya sebuah kebenaran. Betul, kalau memang itu sebuah kebenaran, peganglah kuat-kuat. Tapi kemudian hal itu menjerumuskan dia kepada sifat angkuh. Sifat dia apa namanya ujub. Sehingga akhirnya dia melecehkan, meremehkan orang lain. Ketahuilah ia tidak terasa bahwa ia telah terseret oleh syaitan kepada kesombongan. Dan ini seringkali ya tidak bisa dirasakan oleh seseorang karena akibat daripada tidak memperhatikan hatinya. Allah ya akhi, kalau antum melihat orang yang berbuat maksiat, lalu antum mengatakan saya lebih baik daripada dia. Kalau yang dimaksud adalah bahwasanya saya tidak berbuat maksiat, saya lebih baik dalam hal ini, naam. Tapi kalau antum menganggap bahwasanya antum lebih baik di, di mata dia, di, di, dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala di, daripada dia dalam dalam kehidupan antum belum tentu. Kenapa demikian? Barangkali orang yang berbuat maksiat itu setelah itu dia bertobat kepada Allah dan menangis. Sementara antum terus-menerus ya apa di, dihinggapi rasa ujub kepada Allah, ya ujub dengan amalan antum. Ia merasa bangga bahwa diri antum adalah orang yang masya Allah begini dan begitu lalu kemudian setan menyeret antum kepada kesombongan dan, dan meremehkan perbuatan dia. Ya padahal cukuplah kesombongan dan cukuplah sebuah keburukan seseorang meremehkan saudaranya sesama muslim. Kata Rasulullah SAW, bihasbi, bihasbi mri'im minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. La wallah. Kalau kita melihat teman kita berbuat kesalahan, pandanglah ia dengan pandang kasih sayang. Selamatkan ia daripada kesalahan tersebut. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu, ya, sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Ketika kita suka mendapatkan hidayah, kita pun harus suka orang lain mendapatkan hidayah. Ketika kita tidak suka untuk terjerumus kepada kesalahan, kita pun tidak boleh suka orang lain terjerumus kepada kesalahan. Kita harus berusaha untuk ya berakhlak seperti akhlak Rasulullah dengan ketawaduan, dengan akhlakul karimah, dengan senyum, dengan kelemah lembutan, ya sehingga akhirnya ya manusia menjadi apa tertarik kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Tanpa terasa waktu sudah lewat 53 menit dari pukul 4 sore dan kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini dan kami mohon penutupan dari Ustaz. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga hati kita ya akhi dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan di atas kebeningan hati.